Ada tulisan Al-Quran 30 juz itu baru sepertiga, seluruhnya ada 23 yang masih disimpan oleh Imam Mahdi. Bagaimana pandangan Buya tentang hal tersebut? Hukumnya kafir yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Selesai. Siapapun yang ngomong. Al-Quran sudah lengkap 30 juz, sempurna. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran masih sepertiga, hukumnya kafir keluar dari iman. Dan bukan akidah kita, bukan akidah yang diridhoi oleh Allah. Siapapun yang ngomong, biarpun jubahnya lebih gede dari ini Biarpun jamaahnya lebih besar dari ini, kalau mengatakan Al-Quran ada yang kurang, maka hukumnya keluar dari iman. Kafir. Selesai. Sebab Al-Quran sempurna 30 juz, dan tidak ada yang kurang. Sebab Nabi telah menyampaikan semuanya. Yang mengatakan kurang Al-Quran ada yang kurang, berarti ini ada semacam tuduhan kepada Nabi, ada yang menyembunyikannya. Atau menyatakan orang-orang besar bersama Nabi menyembunyikan Al-Quran. Disimpan oleh Imam Mahdi. Dah. Imam Mahdi imam kita tidak menyimpan itu semuanya. Imam Mahdi akan datang dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati. Imam Mahdi. Imam Mahdi dari ya ahli bait Nabi SAW. Imam Mahdi tidak datang membawa tambahan Al-Quran, tidak ada. Al-Quran 30 juz sudah selesai.